Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. al hadis Tsalits wal Isrun. Hadis yang ke-23 wa anhu dan dari beliau. Siapa ini beliau? Dari Anas ya Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, "Lamma kana yaumu Khaibar" ketika terjadi hari Khaybar yaitu perang Khaybar. Perang Khaybar itu tahun berapa? Tahun 6 Hijriah. Setelah apa? Setelah perjanjian Hudaybiyah tahun 6. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha. Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talha, Uh, eh, ayah tiri dari Anas bin Malik. Fanada kemudian beliau berteriak, "Inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari daging-daging keledai yang jinak. Keledai, keledai jinak, keledai yang biasa ditunggangi itu. Dagingnya adalah haram. Terlarang. Fa'innaha rijis. Karena sesungguhnya dia itu rijis. Rijis secara bahasa adalah menjijikkan. Al-Hadis muttafaqun alaih. Iya, di Bukhari dan Muslim. Hanya saja kalau yang di Bukhari tidak ada lafaz Abu Talha. Tapi secara umum hadisnya sama. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya daging keledai yang jina itu terlarang. Haram. Haram untuk apa? Jelas yang dimaksudkan adalah haram untuk dimakan. Tetapi apakah dia itu najis? Apakah keledai Cina itu najis? Yang terkenal dari pendapat Imam Ahmad, dia itu najis. Berdasarkan lafaz hadis ini, Richardson, Dia menafsirkan dia itu najis. Dan ini diikuti oleh kebanyakan Hanabilah. Adapun pendapat yang lain, karena Imam Ahmad juga memiliki pendapat yang lain, dia berpendapat bahwasanya apa? Dia itu tidak najis. Memang dia haram, daging keledai Cina itu haram, tetapi dia tidak najis. Dan ini pula pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dan ini pula yang dipilih oleh sebagian Hanabilah. Di antaranya adalah Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah mengatakan yang benar adalah bahwasanya daging keledai yang zina itu adalah suci. Masalah najis memang dia najis, eh, Masalah eh, haram memang dia haram, tetapi dia itu suci. Sebagaimana telah kita lewati pada pertemuan semalam, Bahwasanya apa? Sesuatu yang haram belum tentu dia itu najis. Seperti apa? Seperti apa yang kita contohkan kemarin? Seperti khamar. Juga seperti apa obat-obatan yang memabukkan, mungkin berupa berupa abu atau mungkin berupa kapsul yang dia itu haram tetapi dia tidak najis kalau kita pegang tidak apa-apa. Atau seperti yang haram yang lain seperti apa? Seperti racun. Dia haram. Tetapi apa? Kalau kita sentuh tidak najis. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya daging keledai yang jina, dia itu haram untuk dimakan, tetapi dia tidak najis. Dan yang mendukung ini bahwasanya dia itu tidak najis adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menaiki keledai. Seandainya dagingnya adalah najis, misalnya apa? Tidak boleh dinaikin, tidak boleh kita sengaja bersentuhan dengan benda najis. Demikian pula kalau dia zina itu biasa dinaiki oleh para sahabat beliau yang lain dan juga di zaman-zaman setelahnya biasa kaum muslimin menaiki keledai yang zina. Ini menunjukkan dia itu tidak najis. Walaupun dagingnya tidak boleh kita makan. Seandainya dia najis, misalnya Rasulullah SAW melarang untuk apa? Untuk kaum muslimin mengendarai keledai. Karena dia najis, tidak boleh kita sengaja menyentuh benda najis. Maka dia itu seperti apa? Seperti kucing. Haram untuk dimakan, tetapi kalau kita sentuh dia tidak najis. Adapun untuk lafaz yang disebutkan di dalam bab ini, fa inna rijsun, rijs di sini kembali kepada makna bahasa yaitu apa? menjijikkan. Rijs artinya kodar, yaitu sesuatu yang menjijikkan. Bukan berarti dia najis, tetapi menjijikkan. Seperti apa? Seperti dhabb, yang Rasulullah SAW tidak mau memakannya. Tetapi alasannya adalah aku merasa jijik. Ini azidu ta'afu. Ini eh, ini azidu ta'afa. Aku merasa jijik dengan dia. Bukan berarti bab itu haram. Makanya ketika uh, siapa namanya? Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, aharamunhu? Apakah dia haram?" Beliau mengatakan, "La, walakin itu ta'afa." Dia nggak haram, tetapi apa? Aku merasa jijik. Itu jawaban yang pertama tentang masalah rizis. Atau yang dimaksudkan oleh Rasulullah kalaupun rizis itu artinya najis, yang dimaksudkan adalah daging yang sudah mereka sembelih itu. Itulah yang najis. Daging dari keledai jinak yang sudah mereka sembelih. Kenapa? Karena hadis ini datang dari apa? Dari kisah yang agak panjang. Karena kaum muslimin memang mengepung khaybar selama kurang lebih sebulan dalam keadaan mereka kelaparan. Nah, kemudian ketika mereka mendapati keledai-keledai yang Cina, langsung mereka ambil dan mereka sembelih. Ternyata apa? Rasulullah SAW mengumumkan bahwasanya itu adalah haram. Bahkan apa? Rasulullah menyuruh untuk untuk kisir-kisirnya itu, yaitu kisir itu apa ya? Yang digunakan untuk memasak itu. Periok-perioknya, ya. Periok-perioknya untuk di, ditumpahkan. Dan bahkan beliau sampai menyuruh untuk apa? Untuk untuk dipecah itu. Kemudian sahabat mengatakan, bagaimana kalau hanya ditumpahkan lalu kami cuci, wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, apa yang demikian? Maka yang dimaksudkan di sini memang apa? Dagingnya itu ya najis. Dalam artian apa? Daging yang sudah dari binatang yang telah disembelih itu. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwasanya keledai jinak haram untuk dimakan. Sementara kaidah para ulama mengatakan binatang yang haram dimakan dagingnya itu walaupun kita sembelih dengan cara yang syar'i, tetap dagingnya itu hukumnya adalah maitah. Ini sebagaimana penjelasan dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau mengatakan di anna dzabaha ma la yahillu la yutahhiruh. Karena penyembelihan binatang yang tidak boleh kita makan, tetap dia itu tidak mensucikan dagingnya. Maka yang dimaksud najis di sini adalah daging yang sudah dipotong-potong itu. Ataupun kalau masih hidup, tidak apa-apa kita menyentuh binatang itu. Sebagaimana Rasulullah SAW menungganginya, para sahabat juga mengendarainya, dan sebagainya. Hmm. Itu adalah jawaban yang benar dan ini pula yang dirajihkan oleh oleh Al-Imam al Alauddin Al-Marjawi di dalam kitab Al-Insaf. Dan ini pula yang dirajihkan oleh Imam Muhammad Ibnul amir As-San'ani di dalam Subulus Salam. Bahwasanya dia itu adalah apa? Suci. Tetapi apa? Tetapi haram untuk dimakan. Dan ini pula yang dirajikan oleh eh, Al-Mufti Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syaikh dan juga Al-Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di, Al-Imam Ibnu Usaimin dan yang lain-lain. Itu tadi pembahasan masalah apa? Masalah dia itu tidak najis, dia itu suci. Dan nanti kita akan melewati dalil-dalil yang lain insya Allah. Sekarang kita keluar dari pembahasan kesucian. Sekarang kita kembali kepada pembahasan hukum memakan daging keledai. Keledai yang jinak. Kalau keledai yang liar, maka ini hukumnya halal. Sebagaimana datang di dalam hadis Sa'ad bin Jasamah di Sahih Muslim. Juga datang dari hadis siapa? Tolha bin Ubaidil eh, Abu Talha. Muttafaqun alaih. Keledai yang liar, dia itu halal untuk dimakan. Yang haram hanyalah apa? Keledai jinak. Yang biasa ditunggangi itu. Itu ya boleh ditunggangi tapi haram untuk dimakan. Mayoritas para sahabat dan tabi'in berpendapat bahwasanya memang dagingnya itu haram untuk dimakan. Kalau dia jinak, dagingnya haram untuk dimakan. Di antara dalil mereka adalah hadis yang di dalam bab ini. Bahwasanya memang itu adalah haram untuk dimakan karena Allah dan Rasulnya melarang kita memakan daging tersebut. Adapun hadis yang sebagian ulama menggunakan itu sebagai dalil, yaitu hadis siapa? Hadis Walid ibnu Abjar yang beliau mengatakan asobat nasanah kami pernah tertimpa musim paceklik tidak ada makanan lagi Salam yakun fi mali Opa imu ahli saya tidak memiliki apapun dari harta saya untuk bisa saya gunakan untuk memberi makan kepada keluarga saya illa syai'un min humur kecuali sedikit dari daging keledai. Wa qad Rasulullah SAW harama luhumal humur al-ahliyah. Sementara Rasulullah SAW telah mengharamkan keledai yang jinak, eh, daging-daging dari keledai jinak. Saat itu An-Nabiyya SAW, alaihi wasallam maka saya mendatangi Rasulullah SAW Lalu saya berkata, "Ya Rasulullah, asabatna nasana. Wahai Rasulullah, saya eh kami telah tertimpa musim paceklik. Kekurangan makanan apa? Musibah. Iya, musibah berupa tidak punya makanan, kemarau dan sebagainya. Falam yakun fi mali ma utaimu ahli illa simana humur. Saya tidak memiliki harta yang bisa saya gunakan untuk memberi makan keluarga saya kecuali siman yaitu Mungkin dari minyaknya dan sebagainya itu. Paman minyak. Minyak dari kemasia tadi. Wa innaka haramta luhumal humuril ahliyah. Sementara Anda telah mengharamkan daging-daging dari keledai jinak. Bakal maka Rasulullah bersabda, atau im ahlaka min famini humurik. Berikan makan kepada keluargamu dari apa? Dari samin tadi itu. Samin secara umum adalah minyak. Minyak dari keledaimu. Apakah samin maksudnya adalah adalah bagian punuknya itu, eh, bagian apa punggungnya itu, eh, bagian belakangnya. Tapi yang terkenal adalah kelamin ya minyak. Fa'innaha atau maksudnya adalah apa namanya lemaknya itu. Fa'innaha eh, fa'innama haramtuha min ajli jawalil qaryah. Karena aku itu mengharamkannya hanyalah karena apa? Keledai-keledai keledai-keledai yang ada di desa Korea yaitu yang suka memakan memakan benda-benda yang najis, maka aku haramkan orang-orang untuk memakan keledai ini. Maka sebagian dari mereka mengatakan berarti apa? Keledai itu sebenarnya tidak haram kalau dia makanannya baik. Iya, keledai yang zina itu. Dia itu halal kalau dia makanannya adalah makanan yang baik ini kata para ulama. Tetapi yang benar adalah seperti ucapan Imam Nawawi rahimahullah taala dari Syafi'iyah mengatakan hadis ini mutarib. Hadis ini guncang dengan keguncangan yang besar di dalam sanatnya. Dan ini juga dirojihkan oleh siapa? Oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dari Syafi'iyah juga di dalam Al-Fatah bahwasanya sanatnya ini lemah dan matanya itu syad. Dan ini juga yang dirojihkan oleh Ibnu Turkumani dan lain-lain. Uh, iya Ibnu Turkumani ya. Oh, akan sebelum Ibnu Turkumani jauh yaitu uh, Az-Zailai dalam dalam kitab Nasrullah ya Az-Zailai dari Hanafiyah Jawabannya apa memang hadis ini baik kalaupun sahih kata Imam Nawawi hanyalah Rasulullah menghalalkan itu kenapa karena sahabat tadi dan keluarganya dalam keadaan mutar dalam keadaan sudah terpaksa sudah kelaparan maka ini memang segalanya jadi halal ketika dalam kondisi yang semacam itu sesuai dengan kondisinya Tayyib. Berarti kesimpulannya apa itu? Hukum daging dari keledai jinak iya haram. Dan yang mendukung kerasnya pengharaman itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Salamah ibnu Aqwa. Hadisnya mustafakun alaih. Ya, beliau menyebutkan kisah perang khaibar juga yang di mengatakan anna sahabah nasabul qudura yauma khaybar biluhumil humur bahwasanya para sahabat itu telah apa? telah memasang periuk-periuk eh, untuk apa? Untuk memasak keledai daging-daging keledai itu pada perang Khaybar. Faqala Rasulullah ahriquha waqsiruha. Rasulullah bersabda, tumpahkan dia dan pecahkan periuk-periuk tadi. Ini menunjukkan apa? Hukuman yang keras, menunjukkan keharamannya itu keras, tidak tidak sekedar sederhana saja. Padahal dalam hadis-hadis yang sekian banyak perang Khaybar itu para sahabat kelaparan, tetapi Rasulullah melihat bahwasanya kelaparannya tidak sampai darurat. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, auluhriquha wa naghsiluha?" Atau mungkin kita membaliknya saja kemudian kita mencucinya, kita buang dan kemudian kita cuci kembali. Faqala auzat apa yang demikian. Menunjukkan apa? Memang dia itu haram untuk dimakan. Tapi tinggal kita cuci saja e, kemudian boleh kita gunakan untuk yang lain. Oke, sekarang secara umum binatang yang tidak boleh dimakan kalau dia itu disembelih dengan cara yang syar'i apa hukumnya? Apakah dia najis atau tidak najis? Dia haram untuk dimakan. Kemudian kita sembelih dengan cara yang syar'i. Apakah dia itu boleh kita makan atau tidak boleh? Dia tetap haram karena dia apa? Dia diharamkan untuk dimakan. Kemudian kalau dia itu haram untuk dimakan, maka sama saja apakah dia disembelih atau tidak sembelih, hukumnya adalah maitah yaitu bangkai. Berarti kalau dia itu bangkai, hukumnya dia itu najis atau tidak? Hukumnya adalah najis. Ini adalah jawaban dari siapa? Jawaban dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Imam Malik dan yang lain-lain. Uh, Imam uh, Abu Dawud Al-Zahiri dan yang lain-lain. Para imam yang empat. Bukan, para imam yang tiga kecuali Abu Hanifah. Mereka mengatakan binatang yang dagingnya itu memang haram untuk dimakan. Walaupun dia telah disembelih secara syar'i, tetap dia itu apa? Tidak boleh dimakan. Tetap dia itu najis. Buktinya apa? Hadis yang barusan kita sebutkan, hadis Salamah bin Aqwa. Jelas para sahabat menyembelihnya dengan cara syar'i. Tetapi Tetap Rasulullah menyuruh untuk apa? Untuk dibuang dan bahkan bejananya itu dipecah sebelum sebelum Rasulullah membolehkan untuk jadi cuci saja. Ini adalah dalil yang amat kuat yang menunjukkan bahwasanya apa? Binatang yang haram untuk dimakan, walaupun dia disembelih tetap dia itu haram dan najis untuk dimakan. Dan masih ada pembahasan-pembahasan yang lain yang terkait dengan ini. Insya Allah cukup. Kemudian kita ambil satu hadis lagi. Hadis yang ke-24 An Amr ini pandai aja. An Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qaal khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Mina. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami di Mina. Ini ketika haji wada tahun 10 Hijriah. Wa huwa ala rahilatih. Dalam keadaan beliau itu di atas kendaraan beliau. Walu abuha yasilu ala katifai. Nah, ala katifi. Sementara itu air liur dari binatang ini mengalir mengalir menimpa pundakku karena ke pundakku hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan Sahih memang dia adalah Sahih uh, Afan untuk sanad ini ada kelemahan tetapi dia didukung oleh apa hadis Sahih dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al Bayhaqi dan sanadnya Sahih dan yang terkena ini adalah bukan Amr bin Kharijah ya, tetapi siapa tetapi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini yang terkenal apa? Terkenal air liur dari tunggangan Rasulullah. Dan dalam hadis tersebut dan saya dia hadis Ibnu Umar bahwasanya tunggangan tersebut berupa apa? Berupa unta betina. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya binatang yang halal untuk dimakan maka air liurnya itu adalah suci. Binatang yang halal untuk dimakan, air liurnya itu suci. Berupa unta atau yang lain-lain. Dan ini bil ijma dengan kesepakatan para ulama. Apalagi juga dengan apa? Dengan didukung oleh hadis Anas bin Malik tentang masalah apa itu binatang e, masalah kaum Urainah yang mereka disuruh oleh Rasulullah SAW untuk apa? Berobat dengan cara meminum air susu dan air kencing unta. Kalau air kencingnya saja suci, bagaimana dengan air liurnya? Jelas dia mimpapin aula lebih-lebih lagi lebih pantas untuk dihukumi dengan suci. Makanya mayoritas ulama, eh, makanya seluruh ulama bersepakat bahwasanya dia itu suci. Yaitu apa? Air liur binatang yang boleh dimakan dagingnya. Adapun untuk binatang yang haram dimakan dagingnya, bagaimana hukum air liurnya kita sudah lewat pada pertemuan yang lalu pada asalnya adalah suci kecuali apa? Kecuali anjing dan babi. Adapun yang lain-lain secara umum dia suci. Makanya silakan kucing tidak masalah, silakan harimau juga tidak masalah. Kalau kita masih hidup ya, setelah dijilat harimau. <laughs> Iya. Nanti kalau dia mau bunuh kita, kita bilang, baca bismillah dulu, bingung dia. Tidak <laughs> jadi makan. Oh iya. Yeah. Kemudian yang lebih mendukung lagi yang menunjukkan apa bahkan binatang-binatang yang najis, eh, binatang-binatang eh, yang haram untuk dimakan itu air liurnya adalah suci. Bahkan walaupun binatang ini haram untuk dimakan adalah ini dalil yang luar biasa mantap. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Nasa'i dan di hadis yang sahih. Bahkan ini didukung oleh hadis-hadis yang lain tentang apa itu? anna ifritan minal jin arada an yamurra baina yaday Rasulillah SAW wa huwa fi Bahwasanya apa? Ada seekor seekor atau seorang kalau jin. Allahu a'lam. Seorang aja lah, seorang. Kalau kalau setan seekor, kalau jin kita bilang seorang aja secara umum. Bahwasanya seorang jin yang ifrit, ifrit ini adalah jin yang pendurhaka. Harusnya seekor berarti ya. <laughs> Allahu a'lam. Baik. Dia ingin melewati di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau sholat. Bahkan dalam syarat yang sahih yang lain di Sahih Musnad, dia apa itu? Rasulullah sudah mengatakan apa? Al anu Bila bilaknatillah. Aku anak kamu dengan laknat Allah. Ternyata dia masih tetap nekat maju. Walaupun jelas tentunya dia tetap kesakitan, tapi dia masih nekat. Bahkan dia membawa apa? Membawa api, membawa obor untuk membakar wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Fakhanafahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mencekik leher dia. Masya Allah beliau kuat memang. Hatta wajada burdalisanihi fi yadih. Sampai beliau merasakan dinginnya lidah setan tadi. Dalam hadis lain, setan. Bahkan di Sahih Bukhari, lafaznya adalah iblis. Dengan lafaz yang lain. Iblis itu yang datang. Dicekik sampai apa? Lidahnya terjulur keluar. Kena apa? Kena tangan Rasulullah SAW. Rasulullah merasakan lidahnya itu dingin. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya zatnya setan sendiri tidak najis. Zatnya setan sendiri bahkan air liurnya itu tidak najis. Seandainya najis, boleh tidak sholat itu dilanjutkan? Nggak boleh karena syarat sah sholat adalah apa? Suci, suci dari najis. Ini adalah dalil yang amat kuat menunjukkan apa? Bahwasanya binatang yang haram dimakan, jelas setan haram untuk kita makan. Dia adalah apa? Tidak najis. Dari sisi apanya? Yaitu dari sisi air liurnya dan zatnya. Wallahu taala alam. Walaupun demikian apa kita berlindung pada Allah untuk jangan sampai kita didekati oleh makhluk-makhluk itu. Sayyid ilahuna wallahu taala alam. Bagaimana eh, tentang apa eh, eh bakar yang bercampur dengan keldai? Siwal. Sayyid, hmm. ini dibagi oleh para ulama menjadi dua. Kalau keledai yang menjadi orang tuanya itu adalah dari keledai yang Cina, maka bihonnya ini haram. Kenapa? Karena pada dirinya tercampur apa? Tercampur sesuatu yang halal yaitu kuda dan sesuatu yang haram yaitu keledai Cina. Sementara kalau ulama mengatakan kalau makanan yang haram itu bercampur dengan makanan yang halal, eh, apa tadi? Makanan yang najis bercampur dengan makanan yang suci, maka dia harus ditinggalkan. Demikian pula kalau makanan itu haram bercampur dengan makanan yang halal dan kita tidak sanggup memisahkan, maka harus kita tinggalkan. Itu kalau jelas kita tahu bahwasanya di dalam pinggan ini ada makanan yang haram, cuma apa? Kita nggak tahu yang mana, maka kita buang. Kita kasihkan ke binatang-binatang. Tapi kalau secara umum seseorang memberikan kita makanan, kita tahu pekerjaan dia haram, tapi belum tentu makanan ini yang dikasihkan ke kita itu adalah hasil dari kerjaan itu, maka secara umum dia adalah apa? Halal. Sebagaimana fatwa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan kebanyakan para ulama. Itu yang pertama tadi. Kalau Bival itu hasil pernikahan, e, perkawinan antara apa? Antara kuda dengan keledai jinak. Atau kalau dia adalah dari pernikahan kuda dengan keledai yang liar, maka halal. Karena keledai liar sendiri halal. Allahu a'lam. Thank you. Kalau di sini dapat tak? kalau keledai itu mudah tidak ada tak? Tidak ada. Hmm. Sudah, sudah susah kita sudah banyak kereta. Hmm. Saya dulu pun tak ada nak import kuda. Mungkin mungkin kalau kuda mungkin ya. Kuda, Atau... Ya, sebab dah, kalau nak ambil pun daging gini tak boleh makan. Iya. Jadi nak gunakan memang dia kuat, kan dia kuat. Kuat untuk pertanian. Tapi dari tak boleh makan. Iya. Kuda lebih udah lebih mahal perawatannya, tapi ya memang kalau dijual mahal sekali juga. Apa itu? Khaybar. orang Khaybar, iya. Kaum muslimin melawan melawan orang-orang Yahudi Khaybar. Yang pemimpin mereka adalah siapa? Salam bin Mishkan. Mati disembelih. Ketika Salam bin Mishkan sudah menasihati mereka untuk apa? Untuk hendaknya kita kita mengalah saja dan sebagainya. Salam bin Miskan sebenarnya sudah mati sebelumnya, tetapi apa? Istrinya lari ke Khaybar. Nah, kemudian mereka yang nanti akan apa? Akan menyemangati yang lain-lain untuk perang. Salam bin Abdul Muqaid dan lain-lain. Nah, ini nanti yang menyemangati yang lain untuk perang melawan Rasulullah.